Allah mengingatkan, Inna syaitan lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh terhadap kalian maka selalulah kalian menjadikannya sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah menyuruh kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di dalam ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna syaitana lakum adu." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Kemudian Allah tekankan, "Fattakhiduhu aduwa." Selalulah kalian menjadikannya sebagai musuh. Kita harus selalu menganggapnya sebagai musuh. Mengingatnya sebagai musuh. Sebab dia adalah musuh yang tidak pernah lalai terhadap kita. Kita lalai terhadapnya, lupa terhadapnya, tapi musuh ini selalu mengingat kita. Musuh ini tidak pernah lalai di dalam menyesatkan kita. Musuh ini menyerang manusia bersama dengan detak nafasnya, berjalan bersama aliran darahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam seperti perjalanan darah. Seperti ia berjalan pada darahnya. Maka dia adalah musuh yang hendaknya kita selalu mengingatnya dan selalu mengetahuinya, selalu mewaspadai akan makar-makarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan, "Alam Ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa an i'buduni hadza siratun mustaqim, wa laqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun." Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian wahai anak Adam? Janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang sangat besar bagi kalian. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku saja. Sesungguhnya beribadah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Sungguh syaitan ini telah menyesatkan banyak manusia. Telah menyesatkan berbagai generasi sebelum kalian. Tidaklah kalian, tidakkah kalian berakal? Kita diperintah untuk berakal, diperintah untuk berfikir bahwa syaitan ini telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Adam dicipta, ia telah ada dan syaitan ini telah menyimpang dari jalan yang lurus dan dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Dia telah hidup sekian waktu, sekian masa dari sebelum diciptakannya Nabi Adam hingga hari ini dan dia akan hidup hingga hari kiamat. Betapa dalamnya pengetahuannya terhadap tentang bagaimana cara menyesatkan manusia dan betapa banyak cara-cara yang dia ketahui di dalam menjerumuskan manusia itu. Maka hendaknya kita mengingat bahwa dia telah menyesatkan banyak generasi, maka seharusnya kita berakal, kita berpikir terhadap makar-makarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ucapan dari iblis, "Qala fabima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa tajidu syakirin." Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya akan duduk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Kemudian engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin jemaat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syaitan ini di dalam menyesatkan manusia memiliki berbagai cara memiliki berbagai upaya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana jalan-jalan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal tersebut. Maka kita wajib untuk merenungi dan memperhatikan bagaimana syaitan tersebut menyesatkan manusia. Bagaimana syaitan tersebut menyesatkan manusia. Di antara Ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iyad'una min du illa inatha. Wa iyad'una illa syaitanan maridan Allah. Tidaklah mereka tidaklah mereka syaitan itu menyuruh kecuali kepada inatha. Kecuali kepada perempuan-perempuan. Ini penamaan untuk berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Dan tidaklah mereka syaitan itu menyuruh kecuali kepada syaitan yang memiliki maksud dan kehendak, memiliki tujuan di dalam menyesatkan manusia. La'anahullah. Kemudian Allah tegaskan bahwa syaitan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian syaitan berkata, "Wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa." ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله ترانكا bagaimana syaitan bersumpah bahwa dia akan mengambil jumlah yang telah ditetapkan dari anak manusia yang menyimpang dan mengikuti syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ucapan dari syaitan dan sumpahnya. Wala umanniyannahum dan sungguh saya akan menyesatkan mereka. Ini diantara misi utama syaitan adalah untuk menyesatkan manusia. Dia akan mendatangi manusia dari seluruh arah, dari segala amalan yang dia lakukan, agar supaya manusia ini sesat keluar dari jalan yang lurus. Wala umanniyannahum dan sungguh saya akan membuat mereka berangan-angan akan diberikan kepada manusia umnia, angan-angan yang panjang sehingga ia selalu mengangankan sesuatu dalam kehidupannya, lupa akan mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amurannahum fala yubattikunna adanal an'am. Sungguh saya akan memerintah mereka sehingga mereka melubangi daun-daun telinga hewan-hewan ternak itu. Karena masyarakat jahiliyah memiliki kebiasaan merobek telinga dari hewan-hewan agar supaya dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Pada yugayirunna khalqallah. Kemudian mereka akan merubah ciptaan Allah. Dan nah, ini dari misi syaitan agar supaya manusia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita saksikan banyak dari manusia merubah ciptaan yang Allah berikan. Dan di masa ini sangat banyak orang-orang yang mengikuti syaitan. Ada yang dengan mengganti kelaminnya, ada yang mengganti alisnya, ada yang mengganti bagian dari tubuhnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya dari selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Kemudian Allah jelaskan di antara perbuatan syaitan, ya'iduhum wa yumannihim Syaitan memberikan wa'ad, memberikan janji, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan. Iya. Dan ini perbuatan dari syaitan. Memberikan janji, memberikan angan-angan. Dan pada hari kiamat, dia akan berlepas diri dari manusia. Tatkala semuanya menghadapi hukumannya masing-masing, mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Dan syaitan berlepas diri dari amalan manusia. Karena syaitan menjanjikan dan Allah menjanjikan sedangkan mereka manusia mengikuti ajakan dari syaitan. Maka syaitan hanya memberi janji, memberi angan-angan. Dan Allah mengingatkan bahwa tidaklah syaitan menjanjikan kecuali hanya sekedar kedustaan, hanya sekedar prasangka saja. Kemudian Allah tegaskan mereka inilah tempat tinggalnya neraka jahanam dan mereka tidak mendapatkan tempat kembali, tidak mendapatkan tempat untuk menghindar darinya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ya. Sesungguhnya syaitan itu hanya berkehendak untuk menjatuhkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Dan ini dari misi syaitan. Membuat permusuhan dan membuat kebencian di tengah manusia. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma, thumma yab'athu sarayahu, adanaakum minkum manzilatan a'dhamukum fitnah." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya. Maka bala tentara yang paling dekat kedudukannya dari iblis adalah mereka yang paling besar fitnahnya terhadap manusia adalah mereka yang paling besar fitnahnya terhadap manusia. Maka syaitan ingin memfitnah manusia. Di antara tentara-tentara iblis tersebut, ada yang membuat fitnah di tengah manusia. Dan iblis masih mengacuhkannya. Dan datanglah dari syaitan pengikut iblis berkata, saya tidak meninggalkan si Anu, kecuali saya telah pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis mendekatkan syaitan tersebut kepadanya. Dan ia berkata, kamu adalah sebaik-baik pengikut. Iya, maka yang paling besar fitnahnya di sisi iblis adalah yang paling kuat di dalam memisahkan, yang paling kuat di dalam menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah manusia. Kemudian di antara misi syaitan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah menahan kalian dari mengingat kepada Allah, menahan kalian dari berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dikir kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba mendapatkan kebaikan karena itu syaitan selalu memalingkannya dari dikir. Dan apabila seorang hamba jauh dari dikir kepada Allah, maka syaitan akan mudah mendekatinya selalu bersamanya. وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Barang siapa yang berpaling dari dikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan mengikutkan kepadanya syaitan. Dan syaitan ini akan selalu menjadi kawannya. Iya. Kemudian dari misi syaitan, adalah menahan manusia dari melakukan salat. Karena salat adalah ibadah yang agung. Karena itu dia lalaikan manusia sebelum salatnya. Dia lalaikan di dalam salatnya. Dan dia lalaikan manusia setelah salatnya. Karena itu wajib kita ingat bahwa syaitan adalah musuh besar yang hendaknya kita selalu memperhatikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan ayat-ayat bagaimana syaitan bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhhab faman tabi'aka minhum fa jahannama jazaa'ukum mawfura." Pergilah kamu, siapa di antara mereka yang mengikuti engkau, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu sebagai balasan yang sempurna. Wastafzis man istata'ta minhum bisautika wa ajrib alaihim bikhailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal wa ma ya'iduhum illa Ajaklah mereka. Hasunglah mereka dengan ajakanmu. Panggil mereka dengan ajakanmu. Maka syaitan kadang mengajak, memanggil, menyeru manusia. Wa ajliba alaihim bi khailika wa rajlik. Dan seranglah mereka. Tariklah mereka dengan pasukan berkudamu dan pasukan berjalan kakimu. Perhatikan musuh besar kita ini. Musuh yang memiliki pasukan-pasukan. Pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki musuh yang memiliki banyak pembantu. Iya. Wasyarikum fil amwali wal aulad dan bersyirikatlah engkau bersama mereka dalam anak-anak dan harta-harta. Syaitan bersyirikat bersama manusia dalam makannya, dalam minumnya, di dalam anak-anaknya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk makan, doa ketika akan minum, doa ketika akan melakukan hubungan suami istri, doa ketika masuk masjid, doa ketika masuk rumah, semuanya dalam benteng-benteng untuk menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan. Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idahum. Dan berilah angan-angan kepada mereka. Berilah janji. Dan syaitan tidaklah menjanjikan kecuali sekedar penipuan saya. Dan juga di antara ayat yang menjelaskan tentang makar dari syaitan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah dari syaitan. Allah sebutkan bahwa syaitan memiliki langkah-langkah. Setahap demi setahap dia akan menyesatkan manusia. Dan itulah syaitan. Dia tidak memulai mengajak dari hal yang diharamkan. Dari kekasiran kepada Allah. Tapi dia mulai dari hal-hal yang ringan. Hal-hal yang sepele. Kalau si hamba ini adalah seorang mukmin yang bertakwa. Seorang yang kuat keimanannya. Dia melaksanakan segala ketaatan, meninggalkan segala larangan. Dia meninggalkan hal-hal yang makruh, sempurna keimanannya. Maka syaitan mendatangi si hamba dari perkara yang mubah. Didudukkan kepadanya hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mudah. Hal-hal yang dianggap sepele. Setelah itu dipindahkan kepada hal yang makruh. Oh ini hanyalah hal yang makruh. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya. Setelah terbiasa dengan hal yang makruh, dia mulai masuk ke dalam hal yang haram yang keharamannya kecil, setelah itu pindah kepada hal yang keharamannya besar, terbiasa dengan dosa besar, ia pindah kepada kekafiran, pindah kepada bidah, pindah kepada khurafat, masuk di dalam kekafiran, akhirnya dia menjadi pengikut syaitan di dalam neraka wal billah. Perhatikan langkah demi langkah yang disandang oleh syaitan. Ya la'anakullah. Nabaratun fabtisamatun, fakalamun, famau'idun faliqa'u. Ya. Asalnya adalah sekedar ia melihat. Ya, setelah itu tersenyum. Setelah itu berbicara. Setelah berbicara ada janji. Setelah berjanji ada pertemuan. Dan perhatikan bagaimana syaitan mengarahkan manusia kepada kejelekan. Setahap demi setahap yang menjauhkannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kelanjutan ayat. Innama ya'murukum bisu. Sungguhnya syaitan itu memerintah kalian dengan kejelekan wal fahsya dan memerintah dengan kekejian wa antakulu anallahi ma la ta'lamun dan kalian berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan berbagai ajakan dan seruan syaitan langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia berbagai hal disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang hendaknya kita ingat di antaranya adalah membuat manusia takut kemudian menyebarkan adanya kebencian antara sesama mereka. Kemudian di antara perbuatan syaitan adalah mewahyukan kepada manusia supaya berjidal dengan kebatilan. Dan di antara perbuatan syaitan memberikan makar dan tipu daya. Dan di antara perbuatan syaitan adalah menimbulkan kemarahan pada hati manusia yang menyebabkan ia mudah ditaklukkan oleh syaitan. Dan di antara perbuatan syaitan adalah mempermudah untuk mengambil kabar-kabar dan berita-berita sehingga dia mengikuti jalan dari syaitan. Dan dari perbuatan syaitan adalah memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan yang membuat hamba ini ragu di dalam perkara agamanya. Dan dari perbuatan syaitan adalah mengajak manusia untuk melantarkan harta, membuat perbuatan-perbuatan mubadir yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagian hal dari makar-makar syaitan, serangan-serangannya terhadap musuh. Dia adalah musuh yang sangat berbahaya, yang wajib kita waspadai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا illallah wahdahu la شريك تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله ممن شيطان مملك مكر مكر tapi makar makar syaitan adalah lemah. Inna kaida syaitan kana dhaifa. Sungguhnya makar syaitan adalah lemah. Bagi seorang mukmin Ia telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bekal-bekal yang dengannya ia bisa menghindarkan dirinya dari gangguan syaitan. Di antara bekal tersebut adalah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu ala ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman lagi banyak bertawakal kepada Allah. Kalau dia memiliki keimanan dan tawakal, maka syaitan tidak memiliki kekuatan untuk menyesatkannya. Sungguhnya kekuatan syaitan hanyalah terhadap orang yang punya loyalitas terhadap syaitan. Dan mereka berbuat kesyirikan. Karena itu, kesyirikan dari misi utama syaitan. Dan itu adalah sifat utama pengikut syaitan. Demikian pula loyalitas kepada syaitan. Cinta kepada ajakan syaitan. Kemudian yang kedua yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan adalah keikhlasan. Karena itu di dalam dua tempat di Al-Quranul Karim. Syaitan memperkecualikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba engkau yang selalu ikhlas kepada engkau. Keikhlasan adalah hal yang menjaga seorang hamba. Hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan seorang hamba itu dihindarkan dari gangguan syaitan adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayat yang saya bacakan tadi, syaitan menyebutkan dari misinya, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan kau tidak akan menemukan banyak di antara mereka bersyukur. Pemahaman dari ayat bahwa seorang hamba yang menjaga dirinya di atas kesyukuran, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan jauh darinya. Ia tidak bisa diperdaya oleh syaitan. Kemudian yang keempat, dari hal yang menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan adalah ketakwaan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadakkaru fa idza hum Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ia disentuh oleh sebagian gangguan dari syaitan, ia segera mengingat. Maka seketika itu pandangannya pun sangat tajam. Orang-orang yang bertakwa Ketiga, mendapatkan gangguan dari syaitan. Walaupun dia jatuh di dalam dosa, tapi dengan ketakwaannya, hal tersebut selalu mengingatkannya. Menjadi pelajaran di dalam hatinya. Tidak jatuh di dalam lubang untuk kedua kalinya. Dan ketakwaan inilah yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari gangguan syaitan. Kemudian dari hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia beristiada, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlindungan dari gangguan syaitan diajarkan di banyak tempat, di banyak keadaan, di berbagai zikir. Dan ini semuanya adalah hal yang agung. Seorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Kemudian di antara hal yang melindungi seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia membaca Al-Quran. Karena itu rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan didatangi oleh syaitan. Dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dibaca di malam hari. Itu akan menjaga seorang hamba dari syaitan. Dan seorang hamba yang baca ayat kursi sebelum dia tidur. Ia akan dipelihara dari gangguan syaitan. Dan selainnya dari hadith-hadith yang menjelaskan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian di antara hal yang menjaga seorang hamba dari gangguan syaitan adalah dia banyak berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikir yang berkaitan dengan waktu tertentu, terikat dengan keadaan dan waktu atau dikir yang bersifat mutlak, semuanya adalah hal-hal yang baik yang menghindarkan seorang hamba dari gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala tipu daya dan makar syaitan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari mengikuti segala bentuk langkah dan ajakan dari syaitan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita dan menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya.